Dosa besar yang ke-21 yaitu Qadful Muhsanat Menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan keji Yaitu tuduhan zina dan sejenisnya Belum kita memulai kajian kita pada hari ini Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita maklumi bersama bahwa Hari ini kita sudah masuki bulan Ramadan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan uh, puasa yang kita kerjakan dan kita amalkan ini berkenan dan diterima di sisinya dan semoga bulan Ramadan pada tahun ini yang menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya dan kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk hambanya yang eh, dibebaskan dari api neraka pada bulan sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak dari api neraka pada bulan ini dan itu terjadi setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan. Dan juga kita berharap kepada Allah agar kita memperoleh ampunan ya di bulan yang mulia ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari dipimpin oleh malaikat Jibril dan beliau mengucapkan amin. Dan para sahabat ketika bertanya kepada beliau, ya, mengapa beliau mengucapkan amin? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, siapa saja di antara uh, umatmu yang di bulan Ramadan, namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lalu masuk neraka semoga Allah menjauhkannya maka aku katakan amin jadi kita berharap ya semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala eh, jadikan sebagai bulan berpuasa bagi orang-orang yang beriman Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada bulan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran Ramadan yang di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan yang pada bulan ini ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan yaitu malam Lailatul Qadar Ramadan khairun min alfi syahr. Lebih bagus daripada lebih abdal dan lebih utama daripada seribu bulan. Itu di dalam tingkat nilai pahala orang-orang yang beramal pada malam tersebut. Dan ini merupakan kesempatan yang e, berharga dan e, kesempatan yang sangat e, eh, baik bagi orang-orang yang beriman untuk dapat mengejar keutamaan-keutamaan pada bulan ini. Demikian Fiddin dan para pendengar yang budiman Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita eh, Kekuatan Dan eh, Kesempatan untuk bisa meningkat Amal ibadah kita pada bulan yang mulia ini Dan juga kita berharap kepada subhanahu wa ta'ala Semoga termasuk hamba-hambanya yang e, dibebaskan dari api neraka pada bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Man sama Ramadhan imanan wa Saban, ghufira lahu ma Dambi. min Barang siapa yang berpuasa karena dorongan ini dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu demikian juga pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala uh, uh, telah menjadikan malamnya sebagai malam beribadah yaitu mengerjakan salat tarawih maka janganlah kita lewatkan malam-malam bulan bulan malam ini ya tanpa makan dan tanpa uh, kegiatan ibadah yang bermanfaat apalagi Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail yaitu awal pada bulan Ramadhan dengan dorongan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga Nabi mengatakan man sallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam bersama imam yaitu salat tarawih ah, pada malam hari bersama imam di masjid maka dihitung baginya sholat, pahala sholat semalam suntuk. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka janganlah kita lewatkan dan kita sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ya. Sungguh merugi orang-orang yang mendapat kesempatan mendapatkan bulan Ramadan atau bertemu bulan Ramadan namun dia tidak memperoleh apapun dari bulan Ramadan. Bahkan ada perbedaan dirinya di dalam maupun di luar bulan Ramadan. wa Demikian juga di dalam menjalankan ibadah uh, puasa ini, hendaknya kita benar dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, juga berpuasa dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Ya seperti perkataan dusta dan perbuatan jahil itu harus ditinggalkan. Nabi mengatakan man lam yada qaulaz-zur wal an bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ata'anahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan juzur yaitu perkataan dusta dan berbuat dengannya atau beramal dengannya maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan peringatkan kepada orang yang berpuasa, "Rubasaimin, balaisalahu min siyamih ilal ju wal atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ya, tentunya kita tidak ingin puasa kita hanyalah sekedar menahan makan, minum, dan cinta tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuh kita mata, telinga, kaki, tangan, semua anggota tubuh kita kita puasakan demikian ikhwanifiddin apalagi pada bulan ini hawa adalah hawa untuk berbuat kebaikan maka hendaknya kita meningkatkan ya keimanan kita dan menjauhkan pasang buang rasa panas malas beribadah pada bulan ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada eh, seorang penyiru atau kepada eh, malaikat untuk menyerukan ya al khairi akbil wa ya al shari aqsir yaitu wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan maka bangkitlah menghadaplah yaitu berbuatlah beramallah wahai orang-orang yang menghendaki keburukan yang berniat kejahatan, aksir, tahanlah. Nah demikian, pada bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup seluruh pintu-pintu neraka dan Allah membelenggu para setan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian ya Khonifidin, para pendengar berbahagia. Mohon kita tidak kehilangan dan eh, terlewat momen yang sangat ya kita katakan berharga ini ya nah demikian belum tentu kita uh, mendapat mendapati bulan Ramadan atau bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun berikut maka dari itu ya saya pesankan kepada diri saya dan kepada para hadirin dan para pendengar yang uh, berbahagia untuk eh, benar-benar dan sungguh-sungguh ya meraih keutamaan uh, bulan yang suci ini bulan Ramadan ini demikianlah uh, apa namanya uh, pengantar kita ya berkaitan dengan uh, bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. azan ya Allah wa ya jami'an para pendengar yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas salah satu di antara dosa besar yaitu qadhful muhsan yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan keji, tuduhan yang uh, tidak berdasar, tidak ber, berbukti, yaitu tuduhan zina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam uh, kitabnya dalam surat An-Nur ayat 4 Allah mengatakan والذين يرمون المحصنات ثم لا يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة Daika humil fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan tuduhan berbuat zina. Sementara mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka, yaitu yang menuduh itu delapan puluh kali cambuk. Dan jangan kamu terima kasihan mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini merupakan suatu hukuman ya yang diberikan kepada orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang keji, yaitu zina tanpa membawa bukti, yaitu empat orang saksi, ya empat orang saksi. Maka hukumannya di dunia adalah hukum hudud yang ditegakkan atasnya adalah dicambuk sebanyak 80 kali cambuk dan konsekuensi dari perbuatan itu adalah ya persaksiannya diterima buat selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih di dalam surat An-Nur, Inna ladina ladzina al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fil akhirah Walahum adabun 'adzabun Yawma tashhadu 'alaihim al-sihatuhum wa aidihim wa arjuluhum ma kanu ya'malun. Yauma yuwaffihimullahu dinahumul haq وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu dengan tuduhan zina, wanita yang lemah lagi beriman, itu yang tidak mengerti, yang tidak eh, tahu menahu tentang perbuatan itu dan lagi beriman dia. Ya mereka akan kena laknat, yaitu para penuduh itu akan kena laknat di dunia dan akhirat. Nah ini merupakan hukuman. Di dunia kena laknat dan di akhirat juga dia kena laknat. Hukuman yang disebutkan sebelumnya yaitu kena hukuman hudud 8 kali cambuk dan e, di, tidak diterima persaksiannya buat selama-lamanya. Nah demikian. Dan bagi adab yang besar yaitu pada hari akhirat kelak. Yaitu pada hari ketika lidah tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas uh, uh, mereka uh, atas, apa yang mereka lakukan ya menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya dan tahulah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang benar lagi menjelaskan yaitu menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Nah demikian surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Di dalam ayat-ayat kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala secara ya, tegas dan jelas secara gamblang menjelaskan hukuman dunia dan akhirat bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa ini yaitu menuduh orang lain yaitu wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman dan tak tahu menahu tentang perbuatan itu tuduhan keji yaitu tuduhan berzina eh, tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat uh, menyakitkan ya bagi yang dituduh ya dan juga bisa berkonsekuensi yaitu ditegakkannya hukum hudud atasnya nah demikian kah uh, hukuman yang di, di, dikenakan ya ditimpakan atas orang-orang yang melontarkan tuduhan itu tanpa bukti ya juga sangat berat ya karena ini adalah dosa yang berkaitan dengan uh, orang lain ya dosa yang berkaitan dengan orang lain itu kita menuduh orang lain dengan tuduhan yang ya semestinya dan dia tidak melakukannya dan kita tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan kita itu ya maka hendaknya ya apa namanya lisan kita kita tahan dari eh, perbuatan sembarang menuduh. Ya, sebagaimana yang eh, yang kita ketahui, ya bahwa kesalahan di dalam memaafkan itu baik daripada kesalahan di dalam menjatuhkan vonis ya tanpa bukti atau tanpa alasan yang dibenarkan. Demikian juga di dalam bab ya kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti ya atas tuduhan kita itu maka ya diam adalah lebih selamat. Nah demikian Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi bayan Allah Ta'ala eh, fi, hadil ayah anna man qadhafa eh, man qadhafa imra'atan muhsana hurrah afifah anil zina wal fahisha, anahu mal'unun fid dunya wal akhirah walahum adabun azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa saja yang menuduh wanita yang baik-baik merdeka suci kehormatannya dengan tuduhan zina atau tuduhan keji, ya misalnya dia telah berbuat lesbi atau sejenisnya, ya anahumalun di dunia wal akhirah. Bahwa yang menuduh itu yang melakukan qadhaf itu, yang melontarkan qadhaf atau tuduhan itu mal'un. Dilaknat, terlaknat di dunia ya dan di akhirat. Dan banyak azab yang sangat pedih dan alaihi fid al-haddu thamanuna jaldah wa tasqutu syahadatuhu wa inkan adlan ya dan hukuman atasnya di dunia adalah cambukan eh, sebanyak 80 eh, kali cambuk dan gugurlah persaksiannya atau tidak diterima persaksiannya walaupun dia seorang yang adlan ya, seorang yang baik yang baik yang yang, yang mungkin dia itu uh, dikenal sebagai orang alim atau orang soleh nah demikian dia ya, bukan orang fasik misalnya dia. Tapi disebabkan karena perbuatan ini ya eh, persaksiannya ya, tidak diterima lagi demi penifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di dalam kitab Sahihain Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menggolongkan ya dosa ini termasuk salah satu di antara sab'ul mubiqat. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat jauhkanlah olehmu tujuh dosa-dosa yang membinasakan. Salah satunya Nabi mengatakan adalah yang terakhir yaitu qadful muhsanatil mu'minat. Yaitu menuduh yaitu melontarkan tuduhan zina ya terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan pengharaman yang khas terhadap menuduh secara serampangan seorang wanita mukminah yang baik-baik lagi terjaga dari perbuatan dosa dan tak tahu menaudannya dengan tuduhan yang tidak eh, membawa bukti dan saksi yaitu tuduhan zina eh, dan eh, perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar karena ya diancam dalamnya dengan laknat adab dan ditegakkan atas pelakunya hukum hudud yaitu hukum eh, apa namanya hukuman eh, badan yaitu dengan cambuk. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ikhwan fillah ya hukum menuduh laki-laki baik-baik ya eh, sama dengan menuduh wanita baik-baik. Para ulama tidak membedakan antaranya. Hanya saja yang sering menjadi sasaran tuduhan adalah para wanita ya karena kelemahan mereka dan bukan uh, tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan seperti ini juga bisa ditujukan kepada laki-laki yang baik-baik kita menuduh seorang laki-laki yang baik-baik dengan tuduhan tanpa uh, bukti konfidin ya sebagaimana yang pernah terjadi pada uh, umat sebelum kita Jurej yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang bayi berbicara untuk membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut. Demikian ya, ya ini merupakan satu di antara uh, dosa yang uh, besar yang harus dihindari. Nah, karena hukumannya juga sangat berat yaitu dicambuk 80 kali, persaksiannya uh, tidak diterima dan dia dihukumi sebagai orang fasik. Ya, karena Allah mengatakan di penghujung ayat ya, yang keempat tadi ayat surat An-Nur 4, wa ulaika humul fasikun dan merekalah lah orang yang fasik ya mereka orang-orang yang uh, fasik jadi dia atau pelaku bumi sebagai hukum uh, sebagai orang fasik ini khonifuddin a'azanillah wa iyyakum jami'an taib demikian pula ya khonifuddin ya menuduh dengan tuduhan keji lainnya seperti misalnya menuduh seseorang telah melakukan liwat yaitu homoseks atau e, mengeluarkan seseorang dari nasabnya yang ma'ruf ini termasuk eh, apa namanya perbuatan kodaf ya dan pelakunya yang mendapat hukuman sebagaimana hukuman kodaf itu tuduhan zina ya misalnya kita menuduh seorang telah berbuat eh, seorang wanita telah berbuat lesbi ya atau apa namanya berkencan dengan eh, sejenisnya ya demikian juga tuduhan liwat tuduhan homoseks tanpa bukti Nah ini juga bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam uh, hukum uh, hudud ini. Demikian juga menyebarkan seorang nasabnya, ya misalnya yang mengatakan kepadanya ya anak zina misalnya. Ya jadi al qadhaf itu adalah yakul ali imra'atin ajnabiyah hurrah afi'fah muslimah ya kita mengatakan kepada seorang wanita yang eh, apa namanya wanita lain ya, yang dan dia itu eh, muslimah dan suci dengan perkataan ya zania ah, ya zania atau ya bagia ya ya nah demikian atau kita berkata kepada suaminya wahai ya suami uh, suami uh, suami uh, suami pezina misalnya atau suami dan istri pezina ya misalnya zauju zauju zania ya kita kata ya zauju zania wahai suami dari wanita ataupun uh, ya dari istri ataupun uh, wanita pezina. Nah demikian. Nah, demikian juga kita mengatakan kepada anaknya, pada anak wanita itu ya waladuz zaniyah, ya ibnu zaniyah, demikian. Atau ya bintu zaniyah, atau kita katakan kepada putrinya, ya bintu ya bintu zaniyah, ya ya bintu zaniyah, ya bintu zaniyah. Nah, jadi ibarat-ibarat yang menunjukkan ya, eh, hal semacam itu bahwasanya eh, eh, apa namanya eh, eh, tuduhan zina, maka itu masuk uh, perkataan yang bisa digolongkan sebagai qadzful muhsanat tadi ya, yaitu menghantarkan tuduhan tanpa didatangkan bukti atau tanpa membawa bukti dan saksi ya. Nah, demikian. Baik. Nah, jika itu muncul dari suaminya, ya jika itu muncul tuduhan itu muncul dari uh, maka maka diadakan antara mereka berdua dan dipisah untuk selama lamanya ya, bisa dipadukan dan disatukan lagi nah demikian ikhwanifiddin itu hukuman bagi ya seorang suami yang wanita uh, istrinya berbuat serong misalnya tanpa membawa bukti maka di dijatuhkan ataupun dilaksanakan hukum li'an atas eh, mereka berdua. Nah, demikian ikhwan fillah. Baik. Ya, jadi hendaklah kita eh, jauhi ucapan-ucapan ya seperti kita memanggil seorang wanita dengan mengatakan ya zania, wahai pezina. Ya atau eh, kita katakan kepada anaknya, hai anak zina, anak pezina misalnya, wahai putri pezina ya kita kita kita katakan kepada suaminya misalnya wahai eh, laki-laki uh, yang istrinya nah nah sama ya eh, dengan uh, apa namanya dengan ucapan-ucapan yang kita sebutkan tadi nah dan pelakunya wajib alaihi al had ya pelakunya itu ya bisa dikenakan hukum had ya bagaimana disebutkan yaitu sama nunajaldah ya sebanyak 80 kali cambuk illa ayyuma al-bayyinah bidzalika kecuali ya dia yang penuduh itu si penuduh itu datangkan bukti atas Tuhan tersebut dan bayyinah itu ya sebagaimana atau bukti itu ya adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu batu syuhada empat orang saksi ya empat orang saksi nah demikian empat orang saksi uh, yaitu yasyhaduna ala sidqihi yang bersaksi atas kebenaran tuduhannya itu. Ya, nah demikian. Ya bersaksi atas kebenaran apa yang dituduhkan tersebut Ifdin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, demikian juga konfiden. wa kadzalika idza qadha fa mamlukahu aw jariyatahu bi an qala mamlukihi Demikian pula ya melontarkan tuduhan zina ini kepada budaknya, ya kepada budak laki-lakinya atau budak perempuannya. Yang ulama berselisih pendapat tentang hukum menuduh budak eh, ya, eh, dengan menuduh atau melontarkan tuduhan zina kepada budak, apakah wajib dijatuhkan hukuman atau tidak? Ya, nah demikian dan pendapat yang rojih ya di dalam bab ini adalah wajibnya dijatuhkan hukuman ya Eh, terhadap orang-orang yang e, menuduh ya budaknya yang dengan tuduhan itu yang menuduh e, budaknya laki, budak laki-laki ataupun budak wanita yang yang miliki ya dengan tuduhan zina ya misalnya dia berkata kepada budaknya ya zani atau dia berkata kepada budak wanitanya ya zania atau ya bariyah nah demikian nah ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man qadhafa mamlukahu bina ukima alaihil haddu yaumal qiyamah illa yakuna kama qala barang siapa yang bunuh budaknya ya dengan tuduh zina maka ditegakkan atasnya had hukuman pada hari kiamat kecuali ya kenyataannya adalah seperti yang dia ucapkan ya nyatanya seperti yang dia ucapkan Ikhwanifiddin ya, ya nah demikian jadi ini ya, mengingatkan kepada kita demikian pula ya pembantu ya pembantu kita ya pegawai kita ataupun anak buah kita apapun namanya ya kita tidak boleh melontarkan ya tuduhan-tuduhan seperti ini kepada mereka karena biasanya tuduhan seperti ini ya kali terlontar dari orang-orang berada di bawah kekuasaan kita ya istri kita ataupun anak kita atau saudara kita atau ya teman-teman kita atau eh, budak-budak uh, kita atau pembantu-pembantu kita atau buruh-buruh kita ya karena uh, mungkin kita tidak menjaga lisan ya kita dengan uh, tanpa beban ya dengan dengan gampangnya dengan mudahnya kita mengucapkan ucapan tersebut ya dengan mengatakan ya wahai wahai pejina ya hai hey, pelacur nah, demikian jadi ucapan-ucapan seperti ini hendaknya ya dihindari ya para pendengar yang berbahagia ya para pendengar yang budiman karena ini adalah ucapan yang mengandung konsekuensi yang berat ya ucapan ini adalah uh, ucapan yang mengandung konsekuensi yang berat ya seperti ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang uh, uh, adat zur persaksian palsu Ya ketika itu Nabi duduk bersandar, kemudian Nabi bangkit dan eh, dan berkata, "Ala wa zur, ala wa zur." Ketahuilah ya dosa berikutnya adalah persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu. Nabi terus mengulanginya hingga para sahabat mengatakan laitahu sakat. Ya, baik kiranya Nabi berhenti mengucapkannya. Nah demikian. Artinya apa? Nabi memperingatkannya dengan keras karena besarnya akibat dari perbuatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Karena ini dosa menyangkut orang lain yang mana tidak mudah diselesaikan begitu saja. Hendaknya kita takut menjadi hamba yang muflis, hamba yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu hamba yang telah datang membawa pahala sholat, pahala puas, pahala sedekah. Ternyata ya kita bahwa dosa-dosa muamalah ya kita ah, me, ah, di dalam hadis faqad syata mahada wa qatala hadza wa qadhafa hadza wa wa wa dzamala hadza ternyata ya banyak hutang-hutang kezalimannya ya dia telah eh, apa namanya eh, mengambil harta si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah menuduh si fulanah ya dia telah uh, uh, apa namanya menganiaya si fulan maka diambil ya kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada orang-orang yang didaliminya kemudian kalau belum selesai maka orang-orang yang didaliminya itu akan di, uh, diserahkan dan ditimpakan kepadanya lalu dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah Nah demikian ya Jadi hendaknya kita uh, menjaga diri dari perbuatan seperti ini. Ya kadang-kadang ucapan itu terlontar begitu saja tanpa kita pikirkan ya ya. Nah, karena kadang-kadang ucapan-ucapan seperti ini kayaknya ya, kayaknya untuk bagian orang itu mudah saja terlontar. Hei pezina, eh pelacur kan begitu ya, eh anak anak anak zina, anak haram dan lain sebagainya. Nah ini eh, kita katakan tidak selayaknya terlontar dari seorang mukmin. Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan leisal mukmin beto'an, walala'an, la'an walal al Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Adabul Mufrad dan disahihkan oleh uh, eh, Syalbani di dalam sahih sahih Dabul Mufrad dari Ibnu Mas'ud. Nabi mengatakan orang mukmin itu bukanlah orang to'an, ya suka mencaci sana sini. Suka bukanlah orang yang suka la'an, yaitu suka laknat sana sini. Wala fahishil badi dan juga bukan seorang yang suka berkata kotor dan keji, ya berkata kotor dan keji. Jadi Nabi juga mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir" yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang ya yang baik ya atau dia lebih memilih diam. Jadi Rasulullah alaihi wasallam menyuruh kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu adalah gabungan dari perkataan yang benar dan bermanfaat. Jadi hendaknya apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang benar, bukan kata-kata yang batil ya seperti menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kita sebut tadi hei anak zina ya hei anak haram hei pelacur dan lain sebagainya tanpa bukti ya tanpa kita membawakan bukti hanya bermodalkan persangkaan saja hanya bermodalkan don ya sementara Nabi mengatakan eh, Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni islam Maksudnya sebagian dari persangkaan itu, ya sebagian besar dari persangkaan itu adalah ism, adalah dosa. Nah demikian ikhwan ya. Jadi eh, hendaknya dijauhi ucapan itu hingga kita eh, memastikan bahwa yang kita lontarkan itu adalah perkataan yang benar, bukan perkataan yang batil. Dan yang kedua, perkataan yang bermanfaat, bukan perkataan yang sia-sia, tidak ada faedah. Ya jadi eh, Allah eh, Rasulullah mengingatkan ya hendaknya kita berkata yang uh, yang baik yaitu gabungan antara perkataan yang benar dan bermanfaat. Jadi kita pikirkan dulu sebelum kita berbicara apakah ini benar, apakah ini bermanfaat. Kalau tidak benar jangan ucapkan. Kalau tidak bermanfaat jangan dilontarkan. Nah, di, Nah, di dalam kitab Sahihain juga Nabi mengatakan inna rajul la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ad mimma baina masyriqi wal maghrib sesungguhnya seorang laki-laki berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak pastikan ya dia tidak periksa ya dia tidak cek kalimat yang dilontarkannya itu yazillu biha disebabkan dengan kalimat itu disebabkan kalimat yang dilontarkannya itu dia terperosok ke dalam api neraka yazillu biha finnar ya jauh ya jauh dari jarak antara ya, timur dan barat nah demikian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an ya dia terjerumus tergelincir jatuh dalam jurang neraka akibat kalimatnya itu akibat uh, kataannya itu ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an Baik. Uh, Muaz pernah uh, berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum? Akan di akan diperiksa ya terhadap ya, dengan apa yang kami ucapkan ini? Fakol maka Nabi berkata kepadanya, takilat ka ummuka ya Mu'ad. Sungguh malang ibumu karena kehilanganmu wahai Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa idu asinatihi. Bukankah manusia tersungkur di dalam pada wajah-wajah mereka, di atas wajah-wajah mereka, melainkan akibat dari perbuatan lisan mereka, yaitu apa yang mereka ucapkan disebab apa yang mereka eh, katakan. Nah demikian, maka Allah Subhanahu wa taala mengingat kepada kita, ma'yal min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidak ada satupun ucapan yang terlontar dari kita melainkan ya di sisi sudah ter, uh, sudah ada malaikat yang mencatat lagi mengawasi nah Uqbah pernah berkata kepada kepada Nabi ya ya Rasulullah manja ya? wahai Rasulullah ya apa itu selamat maka Nabi mengatakan selamat itu adalah amsik alaika lisanak tahanlah lisanmu wal yasaka tahlah di rumahmu wabki ala atik dan ya tangisilah kesalahanmu ya wa inna ab'adan nasi ilallahi alqalbul qasi sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya orang atau manusia yang keras hatinya manusia yang keras hatinya demikian ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an di barang siapa yang uh, pernah terlontar ucapan-ucapan seperti ini ya, yang mungkin dia ucapkan ya tanpa sengaja atau tanpa maksud untuk menuduh kan begitu ya, tanpa maksud untuk menuduh dan lain sebagainya. Ya dan juga ya mungkin kebiasaan buruk ini ya karena dia ketularan dengan lingkungannya, maka hendaklah dia berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Dan hendaknya ya kalau dia pernah lontar kepada seseorang hendaknya dia minta maaf ya pada hari ini atau sekarang ini ya atau ya, selama selama apa namanya uh, mumpung dia masih hidup di dunia Nabi mengatakan, Mangkana kana indahu madlimatun inda akhihi falyata'allal minhu al-yawm." Barang siapa yang punya hutang kebaikan ya terhadap saudaranya, maka hendaklah dia selesaikan hari ini. Sebelum datang nanti hari di mana tidak ada lagi ya tebusan dengan dinar dan dirham. Yang ada hanyalah al-hasanat sayiat. Membayarnya dengan pahala ataupun dengan menanggung dosa orang yang telah kita zalimi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah demikian. Jadi hendaknya uh, kita ya menahan diri ya ya dari ucapan-ucapan seperti itu. Apalagi ucapan itu yang mengandung konsekuensi hukum ya, yaitu hukum hudud. Ya, cambukan 80 kali cambuk. Persaksian tidak diterima selama-lamanya dan digolongkan sebagai orang fasik serta mendapat laknat dunia. Kemudian di akhirat mendapatlah laknat juga dan mendapat azab yang sangat besar, yang sangat pedih khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaknya dijauhi ya ucapan ucapan ini terhadap siapa saja. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, ya, orang tua terhadap anak-anaknya, apalagi anak-anak terhadap orang tuanya. Ya, kemudian juga antara sama kaum muslimin, ya. Nah, demikian ya bahkan kepada budak sekalipun kepada pembantu atau kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita hendaknya kita tahan ya diri kita dari eh, perkataan-perkataan seperti ini ya dan eh, apa namanya eh, menjaga lisan ya menjaga lisan dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti dan bukti sebagaimana yang kita sebutkan tadi kalau kita bisa mendatangkan empat saksi yang membenarkan perkataan kita, ya barulah bisa diterima ucapan kita itu. Kalau tidak, maka akibatnya akan terpulang kepada uh, kita sendiri. Nah demikian khanifid rahimani wa jami'an. Ya, uh, uh, dosa besar yang ke-21 yaitu qadzful muhsanat, melontarkan tuduhan uh, tanpa bukti, Yang melontarkan tuduhan keji tanpa bukti ya tuduhan zina tuduhan les, les apa telah melakukan lesbi misalnya atau tuduhan ya telah melakukan uh, liwat ya atau tuduhan-tuduhan keji lainnya Nah demikian ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita ya dari e, dosa yang buruk ini. Nah, apalagi ini bulan Ramadan, bulan dimana kita melatih diri untuk bisa menahan ya lisan kita ya menahan lisan kita ya bulan adalah momen yang paling tepat untuk mengembeleng diri kita ya karena salah satu di antara hikmah puasa ini adalah untuk mencetak orang-orang yang bertakwa takun takut menjadi orang yang bertakwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Nah, jadi hendaknya kita ambil ya pelajaran petik pelajaran dari bulan Ramadan ini ya dengan melatih lisan kita untuk tidak sembarangan berkomentar, tidak sembarangan melontarkan tuduhan, tidak sembarangan menjatuhkan vonis yang ngawur tanpa bukti. Ya selama oh, yang mungkin selama ini sering ya, terlontar dari lisan kita. Kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang ya illa illa man taba wa amana wa amina wa amila amalan salihah kecuali orang-orang yang bertobat nah orang-orang yang taubat lalu beriman dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh Ya itulah dia taubat nasuha Taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh Ya setelah dia melakukan dan melaksanakan eh, tiga syarat taubat itu ya atau empat bila itu berkaitan uh, orang lain yaitu minta hal dari yang bersang, uh, dari uh, orang yang bersangkutan. Ya. Nah kemudian dia iringi iman uh, taubatnya itu dengan uh, iman dan amal saleh. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima taubat kita semua dan menjauhkan kita uh, dosa yang ya sangat buruk ini yaitu menuduh atau melontarkan tuduhan tanpa bukti. Nah, uh, para pendengar yang berbahagia uh, kajian kita pada uh, kesempatan yang berbahagia ini ini dan untuk selebihnya mungkin ada uh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan ya silahkan kita buka uh, kesempatan jawab. Ya, baik. Kami ucapkan sekali lagi syukuran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz atas pemaparan yang disampaikan dan demikian ya khotul iman rahimakumullah pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizullah Ta'ala dari pembahasan Al-Kabair dan alhamdulillah kita sudah sampai pada poin yang ke-21 yaitu dosa besar yang patut kita jauhi yaitu melontarkan tuduhan keji tanpa bukti. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab sebelum kami mengangkat pertanyaan di line telepon di 0218236543 akan kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Setelah ada pertanyaan dari Umi Abdullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana dengan wanita yang hamil di luar nikah? Apakah bisa disebut pezina meskipun tidak ada saksi yang melihat perbuatannya Ustadz? Silahkan eh, Iya uh, uh, azani Allah wa jami'an ya, Orang yang hamil, hamil ya di luar nikah tanpa memiliki suami yang sah Ya tentunya ini e, secara otomatis ya kenyataan telah berbicara ya bahwasanya dia telah melakukan zina. Ya, hendaknya wanita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ia melahirkan bayi lalu e, dia apa namanya ya menikah apa namanya ya bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ya dan kaum eh, muslimin dan muslimat hendaknya ya membantunya di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, membantunya untuk bertaubat ya menolong saudara kita itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalau dia uh, menunjukkan etikat ya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya itu, maka hendaknya kita sebagai saudaranya yaitu membantunya untuk uh, apa namanya? Uh, taubat gitu ya nah demikian uh, janganlah kita membantu syaitan untuk lebih menjerumuskan saudara kita nah yang dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya jadi bantulah dia dalam uh, taubatnya ya, dalam menjalani taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatannya itu nah demikian jadi uh, melontarkan tuduhan juga tidak ada ibadahnya itu mungkin dia bertambah jauh ya bertambah uh, jauh dari Allah bertambah, bertambah jauh dari ya hendaknya kita namanya ya bantu dia ya untuk uh, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi perbuatannya di ya, kemudian hari. Nah, demikian ya secara eh, kenyataan ya, memang sudah berbuat zina karena telah hamil ya tanpa uh, memiliki suami yang ya tanpa memiliki suami yang sah, suami yang ya, ya sebagai suaminya. Wallahu a'lam bisawab. Tapi masalahnya adalah ya perlukah kita uh, melontarkan tuduhan-tuduhan kepadanya atau menyebutkan sebutan uh, pelacur atau pezina dan lain sebagainya. Nah, hendaknya ya, ikhwan kita bisa membantu saudara kita untuk bertaubat Ya, jangan eh, membantu siapa untuk uh, eh, menjerumuskan dia kepada lembah yang lebih buruk lagi, yang lebih nista lagi. Nah, apalagi eh, wanita itu misalnya menunjukkan iktikat baik untuk mau merubah perbuatannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah dia, ya. Nabi. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang yang zalim ataupun yang terbalimi. Para sahabat mengatakan ya eh, orang menolong orang yang terdolimi kalian sudah tahu ya Rasulullah bagaimana menolong orang yang zalim ya maka katakan tahanlah dia dari kebatimannya kita cara membantunya nah demikian juga di sini ya kita tahan dia dari perbuatan ya kejinya itu dari perbuatan dosanya itu dan bantu dia untuk bertobat Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam Iya baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan jawaban tadi merupakan uh, jawaban dari pertanyaan senada diantaranya dari Umu Ibrahim yang berada di Semarang. Dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya melalui line telepon silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini. Iya, dengan siapa dari mana kan dulu ini? dengan Umma Amar di Ciganjur. Silakan Umma. Bagaimana dengan perempuan yang diperkosa atau dipaksa? Uh, eh, mohon maaf, ini kurang jelas ya karena ada uh, gangguan suara ini. Silakan diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa? Kemudian dia hamil gitu. Hukumnya apa? Perkosa lah istilahnya karena terpaksa dan dipaksa gitu. Iya. Jawabannya eh, iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terlebih lagi e, seorang wanita atau seorang gadis yang di, di sini dia posisinya adalah seorang yang didolimi. Ya, seorang yang didolimi. Maka ya kita eh, berkewajiban untuk membantunya, ya, ya, e, dan e, apa namanya mengangkat ya moralnya kembali dan mengangkat e, kembali untuk e, bisa keluar dari musibah yang menimpanya. Itu adalah musibah ya eh, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari musibah seperti itu dan hendaknya kita membantunya ya mengangkat kembali semangatnya ya biasanya wanita-wanita yang uh, mengalami musibah seperti itu mengalami uh, kejatuhan mental ya dan semangat kita harus membantu saudara kita ini dan wajib bagi kita untuk mengangkat moralnya dan tidak eh Eh, kami mohon maaf kepada pendengar sekalian karena terputusnya jaringan internet kami dengan Alustad yang berada di kota Medan dan insya Allah akan kami akan eh, coba untuk menghubungi beliau kembali dan tentunya kepada anda pendengar eh, bagi anda yang sudah mengirimkan pertanyaan Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang anda sudah ajukan akan kami angkat yang sesuai dengan pembahasan kita di pagi hari ini yaitu mengenai uh, dosa besar melontarkan tuduhan keji tanpa bukti. Ya baik eh, sambil menunggu kami terhubung uh, dengan beliau kembali akan kami jeda terlebih dahulu dengan jeda yang berikut ini. Nurun minal Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Alhamdulillah, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du Alhamdulillah, uh, pada pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Kita sudah terhubung kembali dengan Alustad yang uh, berada di kota Medan Dan kepada Alustad silahkan dilanjutkan Ustaz Ya, taib Ikhwan uh, Azani Allah jami'an Afwan, tadi agak terputus ya, ya. Kita lanjutkan uh, atau ya, ya atau misalnya ya seorang yang terkena musibah ini terjadi akibat ya kelalaiannya ya misalnya dia uh, waktu itu masih membuka aurat ya belum memakai uh, busana yang syar'i ya kemudian terjadilah musibah ini atasnya ya maka janganlah kita ya terus memojokkannya ya tapi hendaknya kita uh, nasihati dia dan kita uh, arahkan dia untuk mengambil pelajaran dari uh, musibah ataupun pengalaman hidupnya yang berharga itu karena ini merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap wanita ya untuk kedzaliman yang gitu kita harus angkat moralnya untuk kembali ya ya menjalani hidup dengan uh, dengan baik ya dan um, mengarahkannya dan memberikan nasihat kepadanya ya memberikan nasihat kepadanya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan uh, taufik kepadanya untuk uh, ya apa namanya kita katakan bertaubat dari dosa-dosanya memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan uh, apa namanya menjadikannya hidupnya ke depannya lebih baik ya dan lebih berkah wallahu alam bisawab. Jadi ya jika kita men, apa namanya mendapati eh, seorang wanita yang mengalami musibah seperti ini bagaimanapun latar belakang terjadinya perbuatan itu ya hendaknya kita eh, menghiburnya yang pertama ya tasliyatu al-madlum ya menghibur orang yang terdolimi itu wajib bagi kita menghiburnya ya dengan memberikan motivasi semangat ya, baginya untuk ya, apa namanya menjalani kehidupan dan um, um, meng, apa namanya mengarahkannya untuk e, bisa mengambil uh, hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi ya dan ya menasihatinya dengan ya hikmah ya dengan baik Ya semoga itu bermanfaat bagi ya, dirinya dan kita berdoa kepada Allah semoga tidak diberi cobaan di luar batas kemampuan kita dan tidak diberi musibah yang ya, apa namanya yang yang ya, apa namanya yang buruk. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu alam bisawab. Iya, baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat ada pertanyaan dari Ira yang berada di Jakarta. Ya Ustadz, bagaimana dengan pelaksanaan cambuk yang tadi dijelaskan di negara kita ini? Mengingat negara ini tidak eh, tidak melaksanakan hukum tersebut, siapakah yang berwenang melakukan hal tersebut Ustaz mengenai hukum cambuk dan bolehkah seorang eh, tua melakukannya dan apabila se seorang anak eh, telah melakukan eh, perbuatan zina uh, orang tua eh, melakukan pengusiran eh, terhadap di uh, apa di lingkungan atau di rumahnya bolehkah uh, melakukan hal tersebut Ustaz silahkan ya uh, tentunya uh, hukum hudud itu merupakan uh, hak uh, penguasa ya waliul amri ya waliul amri lah yang berhak ya dan satu-satunya yang berhak untuk melaksanakan atau uh, melakukan hukum hudud ini ya uh, mengeksekusi para pelaku kejahatan itu uh, merupakan kewenangan uh, waliul amri ya rakyat ya rakyat jelata ataupun selain mereka atau selain orang yang ditunjuk oleh mereka itu tidak boleh melakukan ataupun melaksanakan hukum ini ya tanfisnya ada di tangan mereka pelaksanaan hukuman itu ada di tangan mereka nah eh, itu di tangan waliul amri jadi orang tua atau siapa saja yang tidak punya wewenang dia tidak boleh melakukan hukum tersebut ya ya misalnya kiai ustadz ya ulama ataupun orang tua ya nah itu tidak boleh ya melakukan atau melaksanakan eksekusi hukum ya e, tersebut wallahu alam bisawab nah demikian lalu apa kewajiban ya e, orang yang melakukan perbuatan dosa ya misalnya dia telah melakukan e, tuduhan ini ya dia telah melontarkan tuduhan keji ini kepada seseorang misalnya ya dia tahu bosnya dia terkena hukum cambuk ini lalu apa yang harus dilakukannya ya kalaupun dia melapor dia tidak akan kena hukum seperti itu maka kewajibannya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian karena dosa ini berkaitan dengan orang lain maka dia harus minta halal minta maaf kepada yang bersangkutan ya dan melakukan syarat taubatnya yang merehabilitasi nama orang yang telah dirusaknya kehormatan orang yang telah dirusaknya tadi iya. nah demikian ya, dan juga dia tentunya apa namanya melaksanakan eh, syarat-syarat eh, dari taubatnya itu ya kemudian eh, tentunya ya dia harus menyertakan ya, taubatnya itu dengan iman dan amal soleh ya menunjukkan bahwa dia benar-benar bertaubat dari eh, perbuatan tersebut. Nah demikian ya. Nah dan juga berkaitan dengan perkara yang tadi yang terakhir yaitu e, orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua bila dia berhadapan dengan kenyataan pahit seperti itu? Misalnya dia mendapati e, putrinya ataupun putranya melakukan seperti itu, apakah perlu diusir? Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Nah, di sini kita melihat e, sisi e, apa namanya maslahat ya bagi anak tersebut kalau dia diusir mungkin lebih parah lagi keadaannya, ya dia tidak terhenti dari perbuat tidak tidak berhenti dari perbuatan e, kejinya itu, dari perbuatan e, zalimnya itu atau dari perbuatan dosanya itu. Nah hendaknya ini bisa di apa namanya dirangkul, dinasihati dan di apa namanya diarahkan kepada yang baik. Karena kalau dia diusir, dari mana dia dapatkan nasihat lagi? dari mana dia mendapatkan pengarahan lagi ya apabila orang tuanya sudah mengusirnya kebanyakannya kondisinya akan ya orang-orang seperti ini kondisinya akan bertambah buruk ya setelah diusir ya oleh orang tuanya dia merasa lebih bebas melakukan perbuatan dosa itu karena dia merasa orang tuanya telah membiarkannya orang tuanya telah melemparkannya, membuangnya hingga dia merasa bebas, nah, hingga dia tidak terhenti dari perbuatan dosanya. Jadi di sini orang tua harus bersikap arif dan bijak, ya. Nah demikian. Nah kadang-kadang kita e, terbawa emosi dan memperturutkan emosi kita hingga kadang-kadang perbuatan kita itu di luar pertimbangan akal akal sehat, ya. Tidak bijak, tidak bijaksana, ya. Tidak hakim, tidak ada hikmah, ya. Tidak melihat maslahat ke depan maka hendaknya kita sebagai orang tua apabila musibah ini terjadi dan mudah-mudahan ya tidak terjadi di rumah tangga rumah tangga ya kaum muslimin dan muslimat ya hendaknya ya bersikap arif dan bijaksana ya janganlah kita bertindak gegabah sembrono ya mengikuti emosi sesaat kemudian kita menyesal seumur hidup wallahu a'lam bisawab Ya baik, terima kasih ya banyak Ustadz atas jawabannya dan akan kami beri kesempatan satu pertanyaan terakhir yang ingin bertanya melalui, melalui line telepon silahkan di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Muazzam di Bekasi. Silakan Muazzam. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, begini Ustaz uh, eh, mengenai tuduhan kepada muslim seorang muslimah eh, uh, kebetulan uh, teman anak itu mendapat kebutuhan ya dari suatu lembaga yang memang uh, setelah nah, dengar penjelasan dari teman anak itu ternyata dia sudah butuh uh, kemudian yeah. apa yang harus kita lakukan sedangkan Ana dengan teman Ana itu jauh jauh jadi antara Ana dengan dia berbeda jarak apakah anak bisa membantu dia gitu untuk membantu menyelesaikan masalahnya karena tuduhan itu uh, sangat tidak pantas yang dia dapatkan gitu selama, uh, eh, kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang dia kerjakan dengan loyalitas yang begitu tinggi. Baik. Padahal seorang tadi sebentarnya karena uh, yayasan itu sendiri mengakui kesalahannya karena dia tidak terbayun. Tetapi fitnah itu uh, terlanjur terlontarkan dengan tujuan-tujuan yang tidak pantas yang diterima sebagai seorang muslimah itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Uh, saya kurang menangkap kira-kira itu bisa diulangi. Iya, mungkin ah. uh, ada seseorang yang uh, bekerja di satu lembaga tapi ternyata dia dituduh yang e, dituduh yang tidak ada buktinya oleh satu lembaga tersebut Ustaz dan ah. eh, si ibu ini ingin membantu namun jaraknya jauh jadi apa yang harus dilakukan baik oleh si ibu ini ataupun oleh si wanita tersebut yang telah dituduh silahkan ya ya tentunya ini masuk dalam bab qadful muhsanat ya. ya bila tidak bisa mendatangkan bukti maka ia masuk dalam bab uh, qadhful muhsanat menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan ya zina tanpa bukti bukti adalah empat saksi ya empat orang saksi ya dari orang yang diterima persaksiannya ya empat orang saksi dari orang yang diterima persaksiannya nah jika tidak bisa membawakan bukti tersebut maka masuklah dia dalam bab qadhful muhsanat ya menuduh wanita yang baik-baik tanpa uh, menuduh uh, tuduhan uh, dengan tuduhan zina wanita yang baik-baik tanpa bukti ya maka ada konsekuensinya nah uh, dalam hal ini bagaimana ya bila yang melontarkan itu sebuah lembaga ya maka semua orang yang berada di lembaga itu bertanggung jawab sebenarnya ini ya semua orang yang berada di uh, apa namanya uh, lembaga itu bertanggung jawab mulai dari kepalanya ya dan orang-orang yang ya berwenang lah di lembaga tersebut ya jadi ini adalah perkara yang berat ya melontarkan tuduhan terhadap seseorang dan bukti ini adalah perkara yang berat jadi janganlah kita dengan sembrono dengan mudahnya terlontar itu dari kita atau dari lembaga kita ya nah bagi lembaga itu bertobatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya semua orang yang bertanggung jawab di lembaga itu ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta halal kepada yang bersangkutan. Ya, nah bagi ibu yang ingin membantu saudaranya, bantulah yaitu dengan e, menghibur ya e, tasliyatul madlum sebagaimana kita sebutkan tadi menghibur orang yang dizalimi yang memberikan e, semangat dan motivasi kepadanya untuk tidak jatuh mentalnya di dalam menghadapi cobaan tersebut ya kemudian ya nasihat kepada e, lembaga yang melontarkan tuduhan tanpa bukti ya yayasan kah atau apapun namanya ya hendaknya ya diberi ya, nasihat uh, agar ya mencabut ya nah itu merupakan salah satu konsekuensinya ya mencabut tuduhan tersebut merehabilitasi namanya ya kemudian ya hendaknya ya kita katakan ya tentunya eh, tidak ada uh, pelaksanaan hukum ini di di negeri kita ini ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan jangan ya salah satu syarat taubat adalah tidak diulangi lagi ya perkara-perkara seperti ini di kemudian hari. Jadi intinya adalah hati-hati terhadap tuduhan ya tanpa menyertakan bukti yang eh, bisa dipertanggungjawabkan karena akibatnya uh, sangat berat di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bisawab. Ya, baik terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustadz dikarenakan waktu yang sudah habis mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan uh, pagi ini. Saya silahkan. Demikian para pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-21 yaitu e, larangan ataupun kerasnya pengharaman e, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina. Ya, jadi ini merupakan suatu e, eh, dosa yang e, apa namanya besar karena di dalamnya terdapat e, laknat terhadap pelakunya di dunia dan di akhirat, adab ya di akhirat serta ditegakkannya hukum hudud terhadap para pelakunya yaitu dicambuk selama uh, sebanyak 80 eh, kali, dicabut persaksiannya selama-lamanya dan pelakunya dihukumi sebagai orang fasik. Nah, hukum ini juga berlaku ya, eh, bagi orang-orang yang menuduh laki-laki yang baik-baik dengan tuduhan uh, zina. Nah, tuduhan tuduhan zina itu juga dikategorikan ya, eh, tuduhan-tuduhan yang seperti itu juga dikategorikan sebagai tuduhan zina misalnya ya, ya menuduh seorang melakukan liwat homoseksual atau lesbian atau mengeluarkan seorang dari nasabnya maka ini sama seperti tuduhan zina dan termasuk juga di dalamnya adalah ya menuduh ya budak yang kita miliki baik budak laki-laki maupun budak wanita dengan tuduhan zina tanpa bukti dan bukti Ya, di sini adalah dengan mendatangkan empat orang saksi dari orang-orang yang diterima persaksiannya. Nah, demikian. Dan juga pelajaran yang bisa kita petik dari uh, masalah ini adalah janganlah kita uh, sekali-kali sembrono di dalam ataupun uh, serampangan di dalam melontarkan tuduhan, ya, tuduhan apapun ya tanpa membawakan bukti karena akibatnya sangat berat ya nah demikian juga menjauhi beberapa perkataan-perkataan yang sia-sia dan batil ya seperti kita berkata kepada seorang ya anak zina ya anak haram ayah pelacur dan lain sebagainya tanpa kita membawakan uh, bukti ya atau ya kadang-kadang ucapan itu terlontar begitu saja tanpa kita pikirkan akibatnya nah hendaknya kita berhenti dari ucapan-ucapan seperti itu Nabi mengatakan man somatan aja Barang siapa yang eh, lebih memilih diam, maka dia selamat. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hendaknya kita eh, apa namanya eh, benar-benar menjauhi perbuatan dosa ini yaitu menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa bukti dan juga ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan keji dan menjauhkan kita dari ya melontarkan tuduhan keji kepada orang-orang yang tidak bersalah. Nah demikianlah wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ya kajian ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Dan untuk selanjutnya nanti pada uh, kabirah yang ke-22 kita akan membahas tentang masalah al-ghulul minal ghanimah yaitu mencuri ataupun korupsi ya. Ya korupsi dari barang ya ghanimah, dari barang yang uh, rampasan perang Nah, termasuk juga kita akan bahas mengenai masalah uh, korupsi ya, ya karena wul itu juga termasuk korupsi. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Uh, demikian saja, mudah-mudahan uh, Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan uh, berkah dan ampunan bagi kita semua. Ya, Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.